ada tersisa sedikit waktu untuk pertanyaan yang ada di depan saya. Mohon maaf, saya sudah tidak buka lagi termin yang baru karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Pertanyaan yang ada di hadapan saya ada beberapa, tetapi saya simpulkan <clears throat> tadi sudah disinggung oleh Ustadz Farid, yaitu intinya beberapa pertanyaan ini mempertanyakan orang-orang yang berjihad atau menggunakan solusi jihad atau menyerukan untuk berjihad mengatasi masalah umat dengan jihad selalu dikaitkan, dengan istilah khawarij. Maka bagaimana tanggapan Ustaz Farid? Bagaimana tanggapan Ustaz Farid terhadap semacam ini. Ya, barakallahu fikum. Khawarij wa ma adrakum al khawarij. Kalau dalam susunan hadis-hadis yang dibawa Imam Ahmad dalam musnadnya kemudian ditakhrij oleh Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna rahimahullah dalam kitab Al-Fathur Rabbani bahwa adanya khawarij itu merupakan bagian dari fitnah yang akan menimpa umat Islam. Itu disampaikan oleh Rasulullah. Dalam riwayat-riwayat yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari yang lainnya, itu Rasulullah menggambarkan khawarij itu dengan para sahabat. Beliau menyebutkan tahqiruna salatakum bi salatihim. Kalian akan merasa kecil sholatnya dibanding sholatnya khawarij itu. Wa tahkirina qira'atakum lil Qur'an biqiraatihim. Kalian wahai para sahabat akan merasa kecil bacaan Quran kalian dibanding bacaan Quran mereka. Itu berarti mereka apa? Ahli ahli ibadah. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Ciri khawarij itu Rasulullah menyebutkan mereka membunuhi orang-orang Islam tapi membiarkan orang-orang penyembah berhala. Itu ciri khawarij. Pertanyaannya, kemudian eh, sebelumnya kita lanjutkan lagi yang khawarij itu disebutkan oleh Rasulullah dari keturunannya Dil Rasul mengatakan, saya keluar dari ini min da'da'i yang merukunah min al islam, kama tamruku ar tu min siham. Akan keluar dari tulbi, tulang sulbinya orang ini, yaitu dari Huwaisarah, Orang-orang yang keluar dari Islam seperti keluarnya panah dari busur. Ya. Islam mereka hanya ditenggorokan saja. Meskipun kalau kita lihat ibadahnya seperti kata Rasulullah sangat berlebihan. Jadi khawarij ini hakikatnya adalah kaum orang-orang yang hulu dalam beribadah dan orang-orang yang hulu ketika memerangi sesama orang Islam. Pertanyaannya, apakah para mujahidin itu khawarij? Kalau di masa Ali bin Abi Thalib, kelompok khawarij itu berusaha untuk membunuh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah juga ingin membunuh Muawiyah radhiyallahu anhu yang memegang kekuasaan di wilayah Syam yang masih berselisih dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.